Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kalau diartikan judulnya itu adalah bekal akhirat tentang petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik. Buku ini sangat bagus, bahkan para ulama menganjurkan kita untuk baca kitab ini kalau kita ingin tahu sunnah-sunnah Nabi petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam sirah dan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama dari madhab-madhab macam-macam menganjurkan kitab ini. Artinya kitab ini direkomendasikan. Dan kitab ini juga ada ringkasan-ringkasannya untuk memudahkan kita ketika mengkajinya Insya Allah kita bahas dulu yang pertama-tama adalah Hadyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Ibadat Petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam beribadah Ketika beribadah Yang pertama-tama dibahas adalah Bagaimana adab membuang hajat Islam ini agama yang lengkap Sampai kita mau buang hajat pun ada adabnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqala al-qala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk kamar mandi, masuk tempat membuang hajat, toilet dan semisalnya, Beliau berdoa sebelum masuk itu dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal qaba'id. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari semua kejahatan dan semua keburukan. Ada juga yang mengartikan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Karena kamar mandi, toilet tempat buang hajat itu tempat yang kotor dan di sana banyak setan. Bahkan kamar mandi atau toilet itu dianjurkan kita segera keluar kalau sudah selesai. Kalau buang air kecil sudah istinja, cebok, keluar. Buang air besar, istinja, cebok, keluar, selesai. Mandi, selesai, keluar. Nah ini sekarang dirubah ajaran ini. Di rumah-rumah mewah itu sekarang kamar mandinya mewah sekali. Kamar mandinya top 200 juta. Kamar mandinya top. itu. Dapat satu rumah. Sehingga tempat hiburannya dia adalah kamar mandi. Kumpul setan di kamar mandi. Iya kan, di kamar mandi lama dia, lama berjam-jam, ada korannya nanti, ya ada burungnya juga berkicau di sana. Di kamar mandi semua. ada nyetel di kamar mandi. Nah ini nyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Kan. Itu tempatnya setan. Kamar mandi bukan untuk berlama-lama, untuk buang hajat selesai keluar. Kemudian ketika hendak masuk kamar mandi itu yang didahulukan kakinya adalah kaki kiri karena masuk ke tempat kotor dan tempat membuang kotoran. Wa idza kharaja yaqul Kalau keluar mengucapkan ghufrana yaitu hamba mohon ampunanmu ya Allah dan kakinya kaki kanan ketika keluar apa hubungannya doa ini dengan keluar dari kamar mandi hubungannya banyak karena ketika di kamar mandi itu kita tidak berzikir kan dilarang berzikir ya dengan hati tidak masalah karena itu kita minta ampun ya Allah hamba minta ampun kepadamu karena selama di kamar mandi hamba tidak berzikir Kemudian di antara hubungannya pula ketika kita buang hajat, buang hajat itu kan nikmat luar biasa, nikmat luar biasa. Karena kita tidak mampu bersyukur dengan syukur yang cukup, maka minta ampun ya Allah, hamba mohon ampunanmu ya Allah, karena Engkau telah berikan kepada hamba nikmat yang banyak dan hamba tidak mampu bersyukur yang cukup untuk nikmat itu. Nikmat buang air kecil. Orang kalau nggak bisa buang air kecil, nggak bisa kencing aja, bingung apa tidak? bingung bukan main waduh apalagi buang air besar nggak bisa bingung 15 hari nggak buang air ya mumet itu iya ketika buang air masya Allah rasanya itu ya Allah oh, seakan-akan dunia milik kita ya, itu nikmat luar biasa itu itu kita tidak menyadari kadang jadi keluarnya ya Allah hamba mohon ampun ya Allah karena engkau telah memberikan nikmat yang banyak dan hamba tidak mampu syukur dengan yang cukup menghadapi nikmat itu. Kemudian juga ada dalam sebagian riwayat, tapi para ulama berbeda pendapat tentang derajatnya, yaitu Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan-gangguan kotoran-kotoran dan Allah memberikan kepadaku sehat walafiat, selamat sejahtera. Seperti para ulama berbeda pendapat ya, doif atau tidak seperti itu, itu tentang doanya. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam akthar ma yaqul wa huwa qa'id. Dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak kalau buang air kecil dalam keadaan sambil duduk, bukan berdiri. Duduk atau jongkok ya, semisalnya. Di sini kata-katanya akthar. Ini semua ringkasan dari hadis untuk memudahkan. Berarti beliau juga pernah berdiri. Memang yang banyak adalah duduk, eh, banyak banyak merkit-merkit, memerkit ke pakaiannya atau ke badannya, lalu menjadi najis. Berdiri juga boleh, kalau memang tidak memungkinkan bagi kita untuk duduk. Bahkan di dalam riwayat Bukhari, di sana ada riwayat An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata subhatota Kaumin fa iman. Rasulullah mendatangi tempat ya, tempat membuang sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil di sana dalam keadaan berdiri. Itu hadisnya Sahih Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah taala mensyarah bisa jadi waktu itu sangat apa namanya sangat ingin buang air ditahan sehingga tidak memungkinkan untuk jongkok dulu sambil berdiri dikeluarkan. Artinya berdiri tidak apa-apa, tapi yang Abdul adalah sambil duduk, entah jongkok atau yang lainnya, untuk menghindari percikan-percikan. Kemudian sekarang ini juga ada juga ada tempat air kecil ya, yang di tembok itu ganteng-ganteng banyak. Nah, itu repot, bagaimana cara bersucinya? Nyiprat-nyipratnya, iya, dipakai sholat. Wakana kana yastanji fil ma'i taratan wa yastajmiru fil ahjari taratan wa yajma'u bainahuma Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya istinja memakai air. Ceboknya pakai air. Ada kalanya juga memakai batu. Batu ya, banyak benda yang bisa menyerap atau yang semakna dengan batu. Kalau kita sekarang paling banyak memakai apa? tisu, tisu. Ya, kalau pakai batu atau tisu itu minimal tiga kali usapan, minimal tiga kali usapan minimal. Dan ada kalanya juga beliau menggabung dua-duanya dengan batu dulu tiga kali usapan, lalu dengan air. Ini paling abdul, tingkatan paling abdul nomor satu dan itu juga menurut sebagian ahli tafsir itulah pujian Allah kepada penduduk Kubah Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang-orang yang selalu taubat dan orang yang suka selalu membersihkan dirinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu pujian untuk ahli Kubah, penduduk Kubah. Karena mereka kalau ditindak itu double. Dengan batu dulu tiga kali usapan, lalu ditambah lagi dengan air. Eh, semakin sempurna. Jadi tingkatan yang pertama digabung dua-duanya. Tisu dulu, lalu air, Tingkatan yang kedua air saja, tingkatan yang kedua tisu saja boleh suci. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastanji wa yastajmiru fi shimalihi dan bahwasanya Rasulullah SAW kalau istinja atau cebok itu dengan tangan kirinya, tangan kiri. Karena tangan kanan adalah untuk kemuliaan, untuk makan dan yang lainnya. Yang kotor-kotor tangan kiri, pakai tangan kiri. Bagaimana kalau orang itu kidal? Oh kalau kita betul ya, jadi kiri ya. Kita ya. Itu nanti pembahasannya makan. Makan kan tangan kanan. Bagaimana kalau orang kita belajar tangan kanan? Tidak bisa, bisa. Bukan tadi tidak bisa. Pernah zaman Nabi ada anak makan tangan kiri. Kata Rasulullah pun dia ini pakai tangan kanan. Lah tapi saya tidak bisa. Sampai sombong dia. Kata Rasulullah, lah fakta, Kamu tidak bisa betulan. Betul, tangannya refleks. Tidak bisa. Kualat Rasulullah wasallam. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tanja fil ma'i daraba yadahu kadzalika 'ala al-ard. Dan bahwasanya Rasulullah SAW apabila, apabila istinja dengan air, kemudian beliau itu menggosok-gosokkan tangannya di bumi setelah itu. Jadi dengan air digosok-gosokkan di tanah. Tujuannya apa? Membersihkan. Nah, ini zaman Nabi dulu kan langsung ada tanah. Kalau kita di kamar mandi, ya tidak usah, tambah kotor nanti. Maka gantinya adalah pakai sabun, pakai sabun. Nah, ini. Kemudian juga wakana sallallahu alaihi wasallam idza zahaba fi safarihi lil hajah talaqa hatta yatawara an ashabihi. Dan bahwasanya Rasulullah SAW apabila dalam bepergian tidak memungkinkan buang air di kamar mandi maka beliau kalau hendak buang air atau buang hajat, beliau pergi ke tempat yang agak jauh sehingga orang tidak kelihatan, barulah buang hajat. Itu tidak apa-apa itu. Jadi kalau kita berada satu tempat ya, kita mau buang hajat, kamar mandi nggak ada, nggak apa-apa di jalanan, tapi cari tempat yang sepi, tidak ada orang lihat, dan di tempat-tempat yang kira-kira tidak ganggu orang, tidak menyebabkan ganggu orang. Karena kita dilarang mengotori tempat-tempat yang menyebabkan orang melaknat. Ittaqul mala'i. Takutlah tempat-tempat yang menjadikan orang melaknat. Misalnya orang buang air di jalanan. Lalu orang lewat itu bau bau pesing. Itu yang lewat nyumpah, ini kurang aja sumpah terapa dilaknat. Nah, itu dilarang. Jadi cari tempat yang kira-kira tidak mengganggu orang, tidak menyebabkan orang bau dan yang lain-lainnya. Dan ini tidak apa-apa, ini bukan air ya. Jadi buang air di jalanan Jalan di padang pasir misalnya, bukan aib itu, walaupun bukan di kamar mandi. Yang penting tidak ada orang yang lihat aurat kita dan juga tidak ganggu orang. Ini bukan aib. Tapi kalau ada kamar mandi, alhamdulillah ada kamar mandi. Wa kana yastatiru bil hadfi taratan wa bi ha'ifin nakhli taratan wa fi syajari wadi taratan. Ada beliau melindungi dirinya, menyembunyikan dirinya ketika buang hajat tidak kelihatan orang itu dari dengan pohon. Jadi berlindung di pohon supaya orang tidak kelihatan di balik pohon. Yang penting adalah tertutup tidak sampai ada orang yang lihat. Wa kana yartadu li qawlihi al-mawdi'at jamis ay al-layyin ar min al arq dan bahwasanya Rasulullah SAW kalau buang air kecil itu mencari tempat yang lembut dari tanah bukan tempat yang keras, yang lembut, dengan harapan airnya itu tidak nitrat-nitrat. Jadi langsung, wah ini juga penting ini. Kamar mandi model gini ini penting. Kita perlu bikin kamar mandi yang kira-kira dikondisikan kalau kita kencing, maaf-maaf, tidak sampai mercik-mercik. Karena kalau kamar mandi yang kita buat sekarang itu kayak polosan gitu aja kan, kemudian keramik, itu kalau kita kencing bercik-bercik. Tapi kamar mandi kamar mandi zaman dulu itu ada ada apa namanya? Ada yang apa tekelnya itu miring jadi gini ya, tekelnya yang miring gini. Ya itu untuk buang air. Sehingga tidak mercik ke sana, langsung airnya itu nah ini penting. Ini penting. Terutama bagi arsitek, arsitek ya, bangun rumah yang islami. Kalau kamar mandi tidak memungkinkan orang ngadap kiblat membelangi gelas. Kalau buang itu dibawa besar, kemudian juga diatur ketika penting tidak merjik-merjik. Ini kayaknya sepele loh, tapi ini penting karena kebanyakan ada kubur gara-gara masalah masalah apa? Masalah kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu ay minal qaul Kebanyakan ada kubur dari daripada masalah kencing. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu pernah lewat di dua kuburan Beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diadab oleh Allah. Diadab. Diadab dosa yang dianggap orang bukan dosa yang dosa disepelekan oleh orang. Yang satu fakana yamshi bin namimah, tukang adu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru minal baul. Yang satunya lagi kalau kencing itu tidak cebok atau cebok tapi tidak bersih atau kencingnya merdik-merdik ke badannya atau ke pakaiannya lalu dia sholat dalam keadaan najis seperti itu ada kubur subhanallah kemudian wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza salasa li hajatihi lam yarfa' taubahu hatta yadnuwa min al-ard dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak duduk ketika mau buang hajat beliau tidak mengangkat pakaiannya dulu sehingga benar-benar mendekat ke tanah. Ini kalau di anu ya, kalau di tanah terbuka, di tanah lapang terbuka, jadi nggak dibuka dulu, sampai duduk dulu, baru dibuka seperlunya. tinggal tidak memungkinkan auratnya terlihat. Kalau di kamar mandi, ya tidak apa-apa, dilepas semuanya, tidak apa-apa, karena memang itu tidak ada yang melihat kamar mandi. Rasulullah SAW itu kalau mandi pakaiannya dilepas atau tidak? Lepas atau tidak? Kalau kita lihat riwayat-riwayat ada dilepas, masa orang mandi nggak dilepas kan repot. Karena ada yang mengatakan Rasulullah kalau mandi bajunya nggak dilepas. Bahkan ada riwayat-riwayat sahih Rasulullah telah mandi janabah bersama dengan ibunda Aisyah. Pernah juga mandi janabah bersama ibunda Maimunah. Yang mana yang namanya mandi janabah itu ya, ya kelihatan auratnya, Bahkan Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang melihat aurat suami istri, Ibunda Aisyah berdalil dengan mandi janabah bersama-sama Rasulullah sallallahu Jadi kamar mandi tidak apa-apa. Kamar mandi itu melepas pakaian semuanya tidak apa-apa. Bahkan suami istri mandi bareng tidak apa-apa, boleh halalam dan Dan itu juga menunjukkan menunjukkan kemesraan dalam rumah tangga, mesra. Yang penting tidak ada orang intip itu aja. Ya, kalau ini kamar mandi orang tua, ada orang lain itu nanti, wah kakinya waduh. Eh, besok kenapa ya? Apa ya? Itu. Kalau tidak ada orang, tidak apa-apa. Kemudian wakala sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaihi ahadun wa huwa lam yarudda alaihi. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang buang air kecil lalu ada orang memberikan salam, "Assalamualaikum," beliau tidak jawab. Sama. Tak boleh kan, orang ada kecil. Karena salam itu doa. Kemudian setelah selesai semua baru dijawab. Berarti ketika kita di kamar mandi ada orang kasih salam, assalamualaikum, waktu oh, dijawab. Nanti setelah keluar baru dijawab, waalaikumsalam. Itu adalah di antara petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan qadha'ul hajah, membuang hajat. Kemudian sekarang kita masuk tentang petunjuk Rasulullah SAW fil wudu ketika wudu. Kana yatawaddau li kulli salatin fi ghalibi ahyanihi wa rubbama shalat salawat fi wudu'in wahid. Dan bahwasanya Rasulullah SAW itu wudhu untuk tiap-tiap sholat dalam kebanyakan hari-harinya. Ada kalanya juga beliau satu kali wudhu untuk beberapa sholat. Jadi Rasulullah itu yang paling sering tiap-tiap sholat wudhu. Walaupun belum batal wudhu, itu namanya tajat dudul wudhu, memperbaharui wudhu. Itu afdol. Misalnya tadi ya, kita maghrib tadi kan sudah wudhu. Isak belum batal. Nah itu yang sunnah, yang afdol wudhu lagi. Tajdidul wudhu. Ngobrol. Tidak wudhu juga tidak apa-apa. Karena Rasulullah juga juga pernah pula beliau satu kali wudhu untuk beberapa kali Bahkan kalau kita lihat dari kalangan salafus saleh rahimahumullah taala ajmain, terutama ketika musim sulit air, musim kering, itu banyak di antara mereka sholat subuh dengan wudhu isya. Ada yang 20 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Ada yang 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Wah, akbar. Berarti apa ini? Berarti kalau malam tidak tidur ibadah. Allah Salafus Saleh itu luar biasa Termasuk Imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala Ketika di rumahnya Imam Ahmad Dia sholat subuh dengan wuduknya Isya Karena belum batal Karena beliau tidak tidur Beliau bertafakur Memikirkan hadis-hadis untuk umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Dan wudhu ini adalah termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Dan nanti Inna ummati yakun yawmal qiyamah hurran muhajjalin umatku nanti hari kiamat datang hurran muhajjalin min atharil wudu bekas-bekas wudunya itu mengeluarkan cahaya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dan wudu juga kalau dilihat dari sisi kesehatan banyak faedahnya membuat badan segar sedot kehidupan juga menghilangkan apa namanya flu dan macam-macam lah banyak fadilahnya wudu kemudian juga tiap-tiap kita membasuh anggota wudhu dosa-dosa kita rontok semuanya dari anggota tubuh itu sampai dari ujung-ujung kuku dosa rontok semuanya wudhu wudhu melebur dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Wakana kana fil muddi taratan wa fi thulutsaihi taratan wa fi azyad minhu taratan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wudhu dengan air cuman satu mud satu mud itu seperti ini dua dua tangan ya istilahnya apa namanya apa bahasa yang tepat itu ya? Satu mutakhir. Apa? Satu apa? Bahasa Indonesia itu. Tak kerawut, tak kerawut. Bukan gini tak kerawut. Tak kerawut satu tangannya. Ini tangannya dua ini. Dua antara berarti. Tak ini. Tak gini Rasulullah itu Subhanallah. Itu ketika disampaikan ini kepada salah seorang tabi'in dia mengatakan la yakin kalau saya tidak cukup. Wah sahabat marah. Itu cukup untuk Rasulullah lebih Abdul dari kamu, lebih lebat rambutnya dan jenggotnya dari kamu. Cukup. Kenapa kamu tidak cukup? Nah, iya, mungkin ya satu apa namanya kalengnya kalengnya itu loh kalengnya itu melek melek itu tak kaleng itu mungkin ya atau separuhnya mahu alam ada kalanya tidak sampai satu mut, dua per tiga mut. Tidak sampai satu mut, cuma dua per tiga mut. Cukup. Ada kalanya lebih dari itu. Maksudnya di sini adalah ngirit air. Sederhana dalam pemakaian air. Tidak boros. Tidak boros. Maksudnya begitu. Jangan nanti kalau wuduk cuma satu mut. Tapi kalau mandi, biar biar biar biar. Oh, ya percuma. Percuma saja. Ini kan tujuannya mirip air tujuannya itu. Jadi kalau wudhunya mirip, berarti mandinya pun juga mirip airnya. Air. Bahkan walaupun kita berada berada di laut sekalipun harus mirip. Rasulullah SAW ketika mengatakan itu, la tusrif filma, jangan kamu berlebihan dalam air kalau wudhu. Lalu kata sahabatnya, wahal filma ini ya Rasulullah, apakah ada berlebih-lebihan dalam pemakaian air? Kata beliau, "Na'am wa in kunta ala nahrin jarin." Iya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir, walaupun airnya banyak mengalir terus, oh, tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Boros. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Mubadzir itu ikhwanus syayatin, saudaranya setan. Mirip dalam pemakaian air. Jadi, namun demikian ini kalau kita tidak perlu tidak perlu show show ya. Ada sebagian mungkin kepingin ngamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat di kamar mandinya masjid itu cuman pakai air sedikit aja. Orang-orang lihat ya, ini ajaran apa lagi ini? Ya. Ini menimbulkan fitnah. Kita tidak usah model-model yang biasa aja. Kalau ada keran, ya pakai keran. Tapi kerannya jangan dikeraskan ya seperti itu. Pelan aja. Kalau kita mau ngirit air satu mut itu bisa. Caranya sebelum dibasuh wajah ya, dibasahi dulu wajahnya. Yang namanya husel basuh itu yang penting pokoknya ada air yang mengalir itu namanya husel. Imam Ahmad bin Hambal kalau musim air yang sulit, musim kering, itu beliau wudhu airnya sangat sedikit sampai-sampai kadang nggak sampai netes di, di, di, di tanah. Sehingga teman-temannya Imam Ahmad, sahabat Imam Ahmad, Imam Ahmad wudhu ditutupi Kenapa? Karena khawatir orang awam melihat. Nanti nuduh Imam Ahmad tidak bisa wudhu. Padahal itu mirip dalam pemakaian air. Mirip. Ketika pula tangan dibasahi dulu, ini. Lalu ambil sedikit aja. Yang penting ada yang mengalir. Ini sudah dibasahi dulu. Yang penting ada yang mengalir. Kalau kepala diusap. Ini ada langsung ringan. Kemudian kaki diusap dulu. Sampai basah semuanya. Ada sedikit. Yang penting ada air yang mengalir. Ini terutama kita di kendaraan ada airnya bawa satu botol aqua yang mirip seperti itu <clears throat> masya Allah ada lagi orang itu digoda oleh setan was-was terutama was-was dalam air ada sebuah hadis ya yang menyatakan ada setan yang khusus goda orang wudhu tapi hadisnya tidak sahih ya saya bacakan hadisnya Inna lil wudhu'i syaitanan yuqalu lahu al-walahan Fattaku waswasal ma. Sesungguhnya ketika wudhu ada setan yang disebut dengan al-walahan. Setannya namanya al-walahan. Maka hendaklah kamu takut jangan sampai was-was dalam memakai air. Tapi hadis ini tidak sahih ya. ya. Jadi memang ada was-was dalam memakai air. Ada orang kalau wudhu itu berkelahi dengan air. Dia berkelahi air. Ya. Nah, ya. Kalau airnya belum habis itu tidak mau dia. Kalau sudah habis baru selesai. Subhanallah. Ada lagi orang masuk kamar mandi jam 3 malam. Keluarnya matahari terbit. Berapa jam di kamar mandi? Nah, itu tanya itu. Ada apa enggak ini? Ada. Ya, air tak jumlangan dipakai dia sendiri. Habis dah. Berkelahi. Subhanallah. Jadi akhirnya agama itu berat. Was-was itu penyakit jiwa. Ada seorang kena was-was sudah mandi rasanya belum mandi. Sampai dia berendam di air, selulup di air. Kan itu yakin mandi selesai kan? Tapi setelah dia keluar kok belum yakin dengan mandinya. Lalu datang ke gurunya, ya saya, tadi sudah mandi, sudah berendam di air. Tapi kok saya belum yakin dengan mandi saya. Kata gurunya, kalau itu kamu tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Kenapa? Karena kamu hilang sudah mandi, sudah berendam, masih belum yakin dengan mandi, tidak masih sholat. Iya. Ini masalah-masalah kayaknya sepele loh, tapi mendalam loh ini. Was-was itu kalau dituruti, agama seakan-akan berat, bukan main. Padahal agama ini ya gampang. Kalau kena was-was, berat. Dan was-was itu mula-mula air, masalah wudhu. Nanti bertambah lagi, salah Nanti tambah lagi, sampai akidah pun was-was. Sampai Allah pun kita was-was, berat sekali. Jadi agama seakan-akan menyiksa kita. Ya, wa kana min ay min aysarin nasi sabban lima il wudu wa yuhadziru ummatahu min al-israfi fihi dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling mudah ketika menyiramkan air wudu dan beliau memperingatkan umatnya daripada berlebih-lebihan pemakaian air jadi bukan disiramkan banyak ya. Jadi dialirkannya sedikit. Hmm. Kalau dulu mungkin disiramkan oleh apa seperti itu. Karena kita sering lihat di kamar mandi terutama di masjid itu airnya dikeluarkan keras bukan main. Padahal wudhunya kan gini dulu, berarti dulu. Nah, itu airnya kan banyak yang hilang, kecil aja. Apalagi airnya masjid tambah dosa. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan marratan wa marratain marratain wa salatan salatan wa fi ba'd al-a'dha'i marratain wa ba'daha salatan wa lam yatajawaz at salah qat. Ini suka. Ada kalanya Rasulullah SAW wasallam satu kali satu kali. Ini boleh. Di semua ya, telapak tangan satu, wajah satu, kumur satu, wajah satu, tangan sampai lengan sampai lengan satu, kemudian musab satu, kaki satu. Pernah terwet seperti itu ada. Ada kalanya beliau wudhu dua-dua, semuanya dua-dua. Kecuali musab kepala ya. Yang namanya musab itu cuma satu, tidak pernah ada dua. Kemudian pernah juga beliau tiga-tiga, semuanya tiga. Kecuali musab kepala saja dan telinga satu, Ganteng kepala dan telinga. Pernah juga beliau itu selang-seling Sebagian anggota itu dua, sebagian tiga, itu tidak apa-apa. Wajah tiga, tangan dua atau tangan satu, itu tidak apa-apa. Yang jelas beliau tidak pernah melampaui tiga. Maksimal adalah tiga. Lebih dari tiga berarti sudah was-was. Karena kalau sudah tiga itu pasti sempurna tiga itu. Lebih dari tiga berarti was-was. Jelas ini ya. Nah, jadi semuanya boleh. Kemudian wakana yatamadmadu wa yastanfiqu taratan fi gharfah wa taratan fi gharfatain wa taratan fi thalath wa kana yaqilu bainal madmadah wal istinshaq. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur dan sekaligus nyedot air ke hidung itu dengan satu cawuan air. Eh, satu cawuan ini warfa. Satu ambil air. Jadi langsung diambil gini, separuh dimasukkan ke mulut berkumur, separuh disedot ke hidung, gandeng. Yang sunnah itu digandeng, nyambung antara kumur dengan hidung. Yang namanya kumur itu air dikocok-kocok di mulutnya. Kocok-kocok. Ini disedot. Jadi bukan sekedar masuk biasa ya. Istinsa disedot. dan itu masuk, cokos masuk ke dalam. Itu namanya istinsa. Sehingga kadang kepala kita terasa agak canggung gitu. Nah, itu bagus itu untuk kesehatan itu. Kemudian setelah itu istinfar, istinfar dikeluarkan. Nah itu bukan keluar sendiri, keluarkan keras itu bagus. Jadi satu cawuhan. Ada kalanya dua kali, satu lagi dua lagi tiga. Tapi tetap digabung antara umur dengan hidung. Ada kalanya satu, ada kalanya dua, ada kalanya tiga. Adapun riwayat memisahkan antara berumur dengan nyedot ke hidung itu riwayatnya tidak sahih. Tidak sholat yang baik. Tapi boleh-boleh saja. Kalau kita bicara hukum, boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang abdul adalah yang sunnah. Ini kelihatannya sulit. Saya dulu sebelum tahu hadis ini, dipisahkan umur dulu tiga kali, hitung tiga kali. Tapi setelah tahu itu tidak soheh. Maka dapat memperhatikan yang soheh. Sekali ambil, separuh masuk mulut, separuh hidung. Memang pertamanya sulit. Setelah berlanjut sekian hari, 10 hari, ternyata ini justru yang paling praktis, sangat praktis itu. Ngambil air, kumur baru pecah baru. Seperti itu. Satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh disambung. Wa kana yastantiku bil yamin wa yastantiru bil yusra. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nyedot airnya hidung, ngambilnya itu pakai tangan kanan, nah ngeluarkannya pakai tangan kiri. Dibersihkan dengan tangan kiri. pada ada keluar yang kotor-kotor. Masya Allah. Islam ini agama yang lengkap. Coba antum cari agama seperti ini ada apa enggak? Agama yang atau pepek banyak kayak gini ada apa enggak? Tidak ada. Islam itu ada dan bukan sekedar ada, pakai sanap perawinya ada dari bulan ke bulan ke bulan benar-benar nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Apa kita masih ragu dengan kebenaran Islam? Semua agama tidak punya sanat, yang punya sanat cuman Islam saja. Tanyakan di Injil perjalanan-perjalanan baru, mana sanatnya? Tidak ada. Yang ada cuma berkata Yusuf, berkata sanatnya tidak ada. Kalau Quran hadis ada sanatnya, mata rantai perawinya. Sehingga dipelajari soheh apa tidak soheh, orangnya jujur apa bohong, seperti itu. Kemudian walam ya yatawadda illa wasan wastanshaqa. Dan tidaklah Rasulullah SAW wudhu melainkan beliau itu berkumur dan juga nyedot air, nyedot airnya ke dalam hidung. Artinya ketika kita wudhu, kita sudah tidak, tidak usah bahas mana yang sunnah, mana yang wajib. Sunnah dan wajib itu dibahas kalau orang meninggalkan. Yang ditinggalkan apa? Oh yang sunnah, tidak Yang ditinggalkan apa? Oh yang wajib, berarti tidak sah. Itu ketika ada orang meninggalkan. Tapi ketika kita bicara wudhu, kita nggak usah bicara itu. Kita bicara tentang sifat wudhu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifat wudhunya? Beliau tidak pernah wudhu, melainkan beliau selalu berkumur dan nyedot air ke hidung. Sifat wudhu Nabi. Jadi kalau kita wudhu, tidak usah beda beda kan semuanya dilakukan sifat wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wakana yamsahu ra'sahu kullahu wa taratan yukhfilu fi yadayhi wa yudbir dan bahwasanya Rasulullah SAW kalau mengusap kepalanya diusap kepala semuanya dan ada kalanya juga dari depan ke belakang dari belakang dibawa lagi ke depan sekaligus nyambung dengan telinganya itu mengusap kepala riwayat yang menyatakan Rasulullah mengusap sebagian kepala bagian depannya itu tidak ada yang sahih tidak ada yang sahih ayatnya akan berbunyi wamsahu biru'usikum Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum dan usaplah biru'usikum Nah, ada kata-kata bi itu. situ. Bi itu maknanya apa dalam bahasa Arab? Sebagian ulama mengatakan bi itu litabir, litabir untuk sebagian. Usaplah sebagian kepalamu. Tapi pendapatnya pendapat yang baik, pendapat lemah. Yang benar bi itu bukan lit lit tapi di itu lil ilsot, lil ilsot. Artinya dan usaplah kepalamu, benar-benar usap tanganmu nempel kepalamu. Maksudnya begitu, bukan sebagian. Karena apa? Di dalam sunnah semuanya tidak ada satu pun contoh Rasulullah tidak mengusap kepalanya semuanya. Diusap semuanya. Yang cuma gini aja itu sudah saya esok, tidak saya esok satu pun tidak ada esok. Jadi diusap semuanya. Ambil air, kemudian diputarkan dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi, langsung nyambung telinganya. Tidak ngambil air lagi untuk telinga. Itu yang sahih Bukhari Muslim. Tapi ini jarang diamalkan. Itu yang sahih. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba fihi ma ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Bagaimana kalau orang perempuan? Ya sama, yang diusap itu kepalanya, bukan rambutnya. Wamsa'u birukusikum, kepalamu, bukan di itu, rambut bukan. Kalau orang perempuan rambutnya panjang lah, kenapa usapnya? Ini ambil ke bawah ini, balik lagi. Oh bukan, kepala tetap. Nah, karena itu orang walaupun tidak ada rambutnya botak, dia tetap diusap. Usap kepala, bukan usap, bukan usap rambutnya. Kalau ada rambut ya kena rambut, kalau ada rambut kepalanya. Jadi ini penting ya. Yang aneh itu orang sudah tahu yang gini itu tidak ada sunnahnya, tapi ngotot dipakai. Itu aneh enggak ya? Aneh kan? Itulah hawa nafsu namanya itu. Itu hawa nafsu. Tanyakan ulama tak dunia, tidak ada yang soal ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masaha ala nafiyatihi kammala ala al-imamah dan bahwasanya Rasulullah SAW kalau beliau mengucap nasihat bagian depan kepalanya itu sekaligus disambung dengan sorbannya. Artinya ketika beliau mengucap bagian depan itu kalau beliau pas pakai sorban. Sorban itu kan sulit kan, kan begini kan kalau lepas lagi wuduk dulu repot. Sehingga sorban itu kalau wuduk tidak dilepas tidak apa-apa. Yang penting sebelum pakai sorban punya wuduk dulu punya wudhu pakai sorban. Lah nanti ketika wudhu cukup gini aja, nah, bagian depan kena, langsung dengan sorbannya gini, dilewatkan ke sorbannya, itu boleh itu, itu yang sunnah. Ada bagian rambutnya yang kena. Demikian pula orang perempuan yang pakai kerudung, pakai kerudung ya, kalau dia kesulitan melepas pakai, melepas pakai sulit, maka ketika wudhu tidak dilepas kerudungnya tidak apa-apa. Yang penting sebelum pakai kerudung itu sudah punya wuduk dulu. Nanti kalau mau wudhu lagi ketika bagian kepala itu begini aja. Walaupun di sini tertutup oleh jilbabnya, tidak apa-apa itu keringanan. Dan musab yang namanya musab itu cuma masah wahidah. Musab itu sekali, tidak ada tiga. Karena al-mashu mabniyun ala takhfif. musab itu tujuannya adalah memberikan keringanan. Jadi yang namanya musab, musab ngusap itu sekali tidak ada dua, tidak ada tiga. Sekali aja. Seperti itu. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yamsahu udunaihi zahirahuma wa batinahuma ma'a ra'sihi dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua telinganya yang dalam dan yang luar bersama-sama dengan kepalanya. Jadi telinga ini bagiannya kepala. Sekali ambil air kepala, sekaligus telinga dalamnya dan luarnya. Jadi dalamnya itu kan ini, ya kan? Nah luarnya ini. Jadi jari ibu kita itu jempolan kita luarnya, dari telunjuk kita dalamnya ini. Kena semuanya itu. Subhanallah, Islam ini agama yang sangat bersih dan lengkap sekali. Kemudian wakana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi khuffaini wala jawrafaini dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya apabila tidak memakai sepatu khuf dan tidak memakai kaos kaki. Jadi kalau pakai sepatu khuf nggak dilepas, diusap sepatu khufnya. Kaos kaki nggak dilepas, diusap kaos kakinya. Yang penting sebelum sebelum pakai itu punya wudhu dulu. Tapi kalau pas tidak pakai sepatu khuf, pas tidak pakai kaos kaki terbuka, maka dibasuh. Jadi maksudnya di sini keringanan. Kalau ada kaos kaki, jangan dilepas. Yang afdol wudhu pakai kaos kaki. Tapi bagian kakinya nggak usah disiram, cukup diusap bagian atasnya. Kaos kaki itu artinya pakai, bukan hanya sepatu pun saja. Jadi misalnya ada orang itu wudhu ya, harus dia pakai kaos kaki. Kemudian ketika wudhunya batal, dia mau wudhu lagi, nggak usah dilepas. Ketika sudah pakai jangan dilepas. Wudhu seperti biasa, Ketika bagian kaki cukup diusap, bukan diusap seluruh kakinya enggak, bagian atasnya aja. Itu aja. Itu sunnah. sunnah. Kaos kaki enggak apa-apa. Yang penting kaos kaki tidak tipis. Tipis yang menampakkan kulit, nah itu tidak boleh. Itu hukumnya sama dengan kulit. Kaos kaki yang wajar. Itu sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama juga dengan sepatu khuf. Wa kana wudu'uhu murattaban mutawalian wa lam yuqil bihi marratan wahidah bahwasanya Rasulullah SAW kalau wudhu itu urut dan nyambung. Tidak pernah e, selain daripada itu. Urut urutnya ya urutnya pertama masuk e, pertama-tama kan niat dulu. Niat ini kan prinsip. Kemudian baca bismillah. Kemudian setelah itu basuh telapak tangan dulu. Bersihkan dulu kemudian umur dan hidung, kemudian wajah, kemudian tangan kanan, lalu tangan kiri, kemudian kepala sekaligus telinga tadi, kemudian kaki kanan, kemudian kaki kiri. Itu namanya murattaban, tartib urut. Kemudian adalah kata-kata mualah. Mualah itu nyambung, tidak berpisah. Artinya seluruh bagian nyambung. Jadi bukan wajah dulu, ya. Lalu kita mengerjakan sesuatu. 10 menit baru tangannya nah, itu sudah batal yang terakhir diulang dari awal ini kadang ada kasus orang baru butuh sampai tangan ada tamu ya ketuk pintu rumah dibuka dulu ngobrol 10 menit ulang tamunya nyambung lagi tinggal kepala aja oh, anda diulang dari awal karena mualah mualah itu harus nyambung mualah nyambung kecuali kalau terputusnya karena sebab misalnya ketika kita butuh airnya habis ya sampai tangan airnya habis ambil air dulu dari sumur ya. ambil nah diteruskan tidak apa-apa karena putusnya ada sebab untuk mengambil air tidak terlalu lama putusnya Kemudian juga wakana yabda'u wudu'ahu bit tasmiyah dan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW memulai wudhunya dengan membaca bismillah. Wa yaqulu fi akhirih dan pada akhirnya setelah selesai wudhu beliau baca doa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوافين waj'alni من mutatahhirin. Ini doa yang luar biasa. Jadi setelah kita membersihkan badan kita tadi itu dengan wudhu, sekarang membersihkan batin kita dengan doa dan dengan kalimat tauhid. Sehingga kalau kita setelah wudhu baca doa ini, kita bersih lahir batin. Artinya, aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang selalu taubat dan jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Kata Rasulullah SAW, kalau orang setelah wudhu baca ini, illa futihat lahu abwabul jannati tamaniyah yadkhulu min dibukakan oleh Allah delapan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dan kita disuruh masuk pintu mana yang kita mau.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 Kemudian juga walam yakul fi awwalihi nawaitu al hadat walas tiba atas salah la huwa wala ahadun min ashabihil battah. Ini juga tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW dan para sahabat ketika wudhu mengucapkan aku niat wudhu ini untuk membersihkan diri dari hadat atau aku niat wudhu ini untuk supaya boleh sholat. Dan tidak ada. Itu akhirnya malah kita menyiksa diri. Jadi katanya kalau wudhu itu niatnya untuk apa dulu? Ini saya niat wudhu untuk ngaji Quran saja. Sehingga dipakai ke sholat nggak boleh, karena niatnya wudhu untuk ngaji Quran. Dan nah, itu tidak ada. Itu kan tambah repot akhirnya. Kalau namanya wudhu, ya wudhu selesai. Mau ngaji Quran boleh, mau sholat boleh. Wudhu ya wudhu. Seperti itu. Dan bahkan niat pun Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam hatinya, dalam hati. Walaupun sebagian ulama mengatakan disunahkan diucapkan ya, tapi kalau Rasulullah dan para sahabat di dalam hati, dalam hatinya. Kemudian walam yata walam yata jawaz al mirfaqain wal ka'bain dan bahwasanya Rasulullah dalam tidak pernah wuduknya itu bagian tangannya dilebihkan dari dari siku-siku dilebihkan tak pernah. Demikian pula bagian kakinya tidak pernah dilebihkan dari mata kaki. Nah ini khilaf kalau ini ya, ini khilaf. Tapi menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala Rasulullah tidak pernah melebihkan. Siku-siku, siku-siku saja, selesai. Jangan ditambah-tambahin. Sampai mata kaki, mata kaki jangan ditambah-tambahin. Adapun hadis yang menyatakan Rasulullah menyuruh nambahin, itu para ulama mengatakan bukan ucapan Rasulullah, tapi mudraj ucapan perawi yaitu ucapannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dan itu adalah ijtihadnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala karena yang namanya al-ghurrah wa ta'jil ya cahaya-cahaya ketika wudhu itu nggak bisa lewat melebihi melebihi siku-siku maksimal sampai siku-siku dan kaki maksimal sampai sampai mata kaki. Sahabat Abu Hurairah mengatakan ditambahi lagi supaya cahayanya tambah banyak. Kalau Rasulullah tidak sampai seperti saja. Ini juga kembali kepada masalah hilang, hilang ya. Kalau ada perjanjian tambahin lagi, ya monggo. Yang jelas kalau Rasulullah sampai siku-siku. Siku-siku masuk, kemudian kaki sampai mata kaki, mata kakinya masuk. Kemudian walam yakun sultan tamshi fa'adha'ihi dan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak menjadi kebiasaannya mengusap anggota-anggota wudhunya setelah selesai wudhu. Jadi tidak menjadi kebiasaan Rasulullah setelah wudhu itu dikeringkan apa namanya pakai anduk kalau kita itu tidak biasa Rasulullah. Walaupun boleh setelah wudhu dianduri itu boleh, tapi itu bukan menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah melakukan itu, tapi riwayatnya tidak sahih, tidak sahih. Jadi Rasulullah itu kalau butuh dia nggak diandui, dibiarkan aja. Walaupun diandui boleh loh ya, tapi kebiasaan beliau tidak diandui, dibiarkan saja. Karena juga ada riwayat beliau tidak pakai anduk, tapi oleh beliau dikini-kini pakai tangannya seperti itu. Kemudian wakana yukhallilu lihyatahu sudah ada. Itu masuk ya. Masuk ya dari itu dulu aja. Penjelasannya jelas atau tidak? Tidak kecepatan? Tidak ya, Alhamdulillah. Ini kita tinggal sedikit masalah wudhu. Nanti kita sambung dengan mengucap empat Semoga bermanfaat. Dan juga nanti kita mengkaji masalah tayamum, masalah sholat. Ya gini aja, tingkat-tingkat aja. Daripada bahas fikih nanti banyak kilafnya ini, gini macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.